Apa pandangan Ustaz tentang Ali ismah dan dul akmal? Tolong penjelasannya. Dari pandangan Ustaz tentang Muhammad bin Abdul Wahab al wusadi Alhamdulillah, dul akmal dan yang bersamanya adalah Ali ismah Sebagaimana kalian ketahui bersama. Dari sejarahnya juga bahwa dia itu orang yang sering terburu-buru dalam menyikapi dan sering terlalu berlebihan dalam menyikapi saudaranya bahkan pernah laknat-laknatan sama saudaranya sendiri. kenal Sampai terakhir bahkan dia menganggap bahwa yayasan yang dipimpin dari dia adalah seperti sebuah negara, siapa yang menyelisihnya dikatakan khawarij. Ini pemikiran-pemikiran menyimpang warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi ketika dia berbicara tergantung keadaan mereka. Kalau mereka bersama dirinya, maka akan dibela. Kalau musyrikin akan dimusuhi oleh dia. Buktinya Zulkarnain. Pertama dia marah-marah pada mereka, pada dia. Terakhir kebalikannya. Kenapa kok berubah? Urusannya hanya karena masalah hawa nafsunya. Sekarang mencocoki dia, maka dibela. Padahal kemarin Zulkarnain bikin pada tangan bersama. Tanda tangan bersama beberapa asatilah. Asatilah hanya mereka mentahdir tul akmal dalam keadaan disetujui dan dikasih tanda tangan di bawahnya diketahui Syekh Utsman Sailing. Tapi entah kenapa tanda tangan tanda tangan tiba-tiba hilang begitu saja. Pada dulu Akmal sudah marah-marah besar, marah besar, tiba-tiba hilang dan akur kembali. Ini agama apa? Oh bisanya urusan hak batil kok tiba-tiba sepakat tiba-tiba berubah, tiba-tiba berganti. Ini mutalawin barakallahu fikum. Ini namanya talawun. Ini namanya at-talawun. Naam. Nafallah ayyahdiyana wa yahdiyahu wa yahdil jami'ah. Mudah-mudahan dia tetap mendengarkan nasihat para ulama kibar.